Pak Agus silakan. Ya selamat siang. Kalau kita lihat eh, sayang sekali ya bangsa ini katanya punya akhlak, punya karakter, punya apa. Kalau kita lihat punya karakter apa? Punya karakter korupsi ya, punya karakter suka nonton porno ya di gedung MPR DPR, punya karakter susah lihat orang senang, senang lihat orang susah ya. Jadi sebenarnya karakter apa yang dibilang? Jadi sayang sekali, bangsa ini munafik ya. Jadi cuma ngerti duit, kalau ada duit semua suruh cium pantat juga mau. Termasuk dari paling atas sampai paling bawah pemimpin kita. Terima kasih. Bu Lydia silakan. Uh, komentar saya ya, kadang pemerintahan itu yang berwenang untuk meluluskan mulus itu terlalu mengada-ngada. Hanya karena satu konser, membuat apa merusak bangsa, padahal ada hal yang lebih yang lagi yang kita bisa pertimbangkan. Seperti orang yang beli tajik itu kan juga bukan orang yang gak punya uang. Mereka bisa aja ke luar negeri ke Singapura. Berapa sih tiket bisa dijual? Tak akan kita kan lumayan juga kalau untuk ada berfoto-foto untuk lihat keluar. Sedangkan karakter bangsa itu bukan dari satu orang yang dijaga ya. Eh banyak hal yang harus diperbaiki bukan hanya itu aja dan selalu aneh gitu memfokuskan hal-hal yang sebenarnya hanya untuk satu hari konser atau hanya dua tiga hari konser aja bisa merusak bangsa kita. Padahal tanpa Lady Gaga konser di sini pun bisa mereka lihat kok di eh, apa yang tayangan-tayangannya dari luar itu aja komentar saya saya selalu dibuat luas. Ya, terima kasih Bu Lydia Pak Gilbert. Terima kasih telah menunggu. Silakan. Iya, saya setuju sama satu、uh, eh, penumpang ke satu dan kedua itu ya. Jadi bukan karena Lady Gaga langsung kita punya karakter kita jadi rusak atau apa ya. Karena kita punya karakter pun sudah rusak ya. Seperti dikatakan tadi ya, munafik, intoleransi, ya kan, kebra apa? Eh, satu orang untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya saja dihalangi. Sekarang masalah konser ini diperbesar. Sekarang Anda urus diri Anda sendiri, masing-masing, ya. Jadi nggak usah dengan konser satu dua hari lagi di permasalahan segala macam. Apakah Anda baik? Anda Anda baik? Anda Anda belum tentu baik, ya kan? Anda Anda membunuh korupsi segala macam, munafik. Katanya cium pantat orang mau asal ada uang, gitu kan? Saya rasa gitu aja lah, makasih. Ya, Pak Amin silakan. Eh, selama selamat siang. Ya, Pak Amin tolong dikecilkan dulu volume radionya. Oke, okay. saya setuju dengan penerapan yang pertama dan kedua tadi. Dimana di sini sekarang saja banyak tari-tari telanjang di nightclub-nightclub yang serupa Menteri Agama itu keliling nightclub itulah. Dia lihat itu. Seperti di Golden Head mana itu. Kalau sore itu jam 5 sampai jam 8 Gadis-gadis tali telanjang itu semua tuh. Bagaimana itu? Coba karakter apa yang dibangun? Itu aja Pak. Ya baik. Pak Hendra silakan. Ini semua cuma untuk pengalihan isu aja Pak. Pengalihan isu dari isu-isu yang sedang hot itu mengenai korupsi, kekerasan, tawuran dan lain-lain. Gitu aja Pak. Ya, Terima kasih Pak Hendra. Pak Hari silakan. Ya halo. Silakan Pak. Lah yang pola itu ya. Saya pikir mereka cari sensasi. Ya, biasa cari sensasi dengan buku-buku dan kitab-kitab agama. Apakah mereka juga sudah sedemikian sucinya, sudah tidak menonton apa namanya eh, film-film berpikiran porno apakah mereka juga tidak musik dan hal-hal yang terlalu mistis ya menurut saya sih terlalu terlalu sensasi yang terlalu di blow up dengan berkedok masalah agama, masalah sastra atau apa. Eh, saya sendiri juga tidak mengetahui si Gaga, tidak mengenal, tapi saya kata tersebut ya terlalu dibuat demikian. Ya baik, terima kasih Pak Hari. Sudah ada yang bergabung, halo Pak Rudi. Selamat siang. Ya silakan Pak. Iya, kalau saya perhatikan kalau kita bahasa kita ini seperti ketakutan sekali apakah imannya tidak kuat gitu ya yang atas agama lah ya kalau emang tidak kuat ya tidak kuat aja bilang gitu imannya kalau emang kuat kan saya rasa apapun itu godaan tidak akan kita lakukan makasih terima kasih Pak Rudi kita beralih ke Pak Ali halo halo selamat sore ya silakan Pak Aduh mengenai Lady Gaga nggak usah dibesar-besarkan lah Lady Gaga itu biasa aja Cuman orang di Indonesia terlalu mendewa-dewakan Lady Gaga Tidak ada pertunjukan juga nggak mati orang di Indonesia Pak Baik, makasih Terima kasih Pak Ali Halo Pak Fauzi, silakan Pak Ya ini kebenaran Menteri Agama itu ketakutan Bangsa Indonesia ini sudah siap kok Dengan konser apa yang akan berjalan Biarkan saja itu itu Menteri Agama itu cuma cari-cari aja. Terima kasih kawan-kawan. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Kita beralih ke Pak Hari, halo. Ya, sore. Silakan Pak Hari. Masa lebih gagal dikait-kaitkan dengan karakter bangsa. Karakter bangsa kita itu terkenal di seluruh dunia dengan korupsinya. Itu yang harus diberesin. Jadi jaga itu, jaga itu cuma hiburan. Apa yang bisa membuat dia rusak? Membuat kita rusak. Yang membuat kita rusak itu adalah korupsi. Korupsinya diberantas dulu, baru bicara yang lain. Kalau korupsi sudah selesai, rakyat juga makmur, nggak ada yang kayak macam-macam itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Ada apa Anto, halo. Halo. Silakan Pak Anto. Ya, selamat siang. Ah, saya rasa ini semua cuman ini, cuman iklan aja ini, uh, rilis saja dari dari uh, apa daripada panitia ini supaya lebih seru. Terima kasih deh. Halo. Silakan Pak. Ah, ini sangat mengherankan. Kita bisa melihat misalnya tiketnya sudah terjual katanya mendekati 60 ribu itu kan berarti kan orang kan sudah membuka itu menontonnya itu kenapa harus dilarang ya itu kan katanya itu bajunya pakaiannya ya dibenahin aja pakai nanti sesuai dengan bajunya Indonesia dan juga lagu-lagunya juga tidak ada yang mencela satu agama misalnya itu kan hanya macam-macam aja itu terima kasih terima kasih Pak Suwadi ada Pak Johan halo halo silakan Pak Johan kalau menurut saya orang yang larang larang itu selalu dangkal ya orang nggak dilarang nonton gitu kan apa mereka nggak bisa nonton tayangan Lady Gaga di televisi itu kan sama aja bohong itu hanya munafik aja lah masalah kecil gede-gede terus kalau pemerintah merasa uh, pencitraannya nanti jelek apa apa hubungannya gitu jadi kelihatannya bodoh aja kelihatan kalau saya melihatnya orang-orang yang berseteru ini bodoh gitu apalagi ormas-ormas yang ini bodoh itu mereka kalau memangnya takut lihat mereka kan bisa nonton juga di tempat lain gitu walaupun dengan dengan jauhnya ya itu ya Selamat sore Bu Saya lihat sekarang ini semuanya ngawur kalau saya bilang Ibu Kalau memang dari awal sudah tidak boleh ya sudah tidak boleh Tapi sekarang naik ke atas tiba-tiba boleh Sekarang menterinya bilang tidak boleh Kalau bilang besok presidennya bilang boleh mau apa? Saya bilang ngawur semua ini Bu. Saya bilang ini hanya opini yang konyol, omong gede, agama dibawa-bawa, ini itu menurut saya lebih baik kita bicarakan topik lain Bu. Maaf Bu, ini saya lihat ini lebih baik ini kita tukar topik aja deh. Ya, kasih Bu. Terima kasih Pak Arifin. Pak Jayanto silakan. Ya, terima kasih. Itu pernyataan pemerintah itu lebay. Masih banyak yang perlu ditangani korupsi di mana-mana itu. Terima kasih Bu. Sore Pak. Silakan Pak. Mau negara mau maju ya, kita negara Pancasila, sudah jelas ada undang-undangnya. Sebetulnya mengenai atas itu kan tugas pemerintah ya, berarti polisi. Berarti akan ada undang-undangnya. Kalau memang bisa, undang-undangnya bisa, harusnya kan jelas polisi yang berperanan, bukan ormas atau yang lainnya gitu loh. Itu agama lain persoalannya, agama masing-masing manusia di atas jadi agama jangan apa dengan acara hiburan dan lain-lain dan bisnis begitu. Kalau hal-hal kecil itu diurusin gimana mau maju? Seharusnya korupsi itu yang besar, ya kan? Dihapuskan, disidik, kalau perlu dipanggil hukum mati begitu. Kalau acara begini diurusin terus sampai melebar, sampai ribut ya negara gak maju-maju, gitu Mbak. Ya, terima kasih. Pak William, silakan. Iya, yang pertama itu waktu mereka menyebarkan. Mohon dikecilkan monitor radionya Pak William, agar tidak feedback. Iya, yang pertama itu waktu pertama kita membuka promosi ya, atau penjualan tiket itu, kok nggak ada pelarangan dari polisi. Sudah mendekati hari hanya, tiba-tiba diribut. Uh, kan sebenarnya patokan tadi yang Bapak itu udah, semua udah ada undang-undang ya ini bisa sudah dijaga ternyata masalah ya. Nah, ya, kok pusing ya apalagi kalau ada investor itu yang nantem miliaran dolar gitu ya ini malah bisa kabur investor konser konsernya dijaga aja begini si A ngomong begini si B itu eh, gak ada keputusan yang pasti jadinya gitu ya terima kasih kembali dan yang terakhir Pak Joko silakan ya kesannya belakangan ini emang eh, dibikin gitu. artinya eh, kesannya enggak apa-apa itu di blow up jadi tidak ada yang diatur mungkin untuk menghindari supaya enggak ada yang digantung di monas makasih